والفتح والتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا ومواتكم وأموات المسلمين خصوصا سيد أحمد سيد دحلان ثم إلى أولياء البلدة ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا وسعد بنات هذا المعهد سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم برحمة فرام بركاتهم وأسرار وأنوارهم إلى حضرة النبي محمد وسلم الفاتحة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Salatul jama'ati salat berjamaah tafdhulu mengungguli lebih afdal artinya lebih banyak pahalanya salat al fadzi yaitu salat sendiri salat al-munfarid bi khamsin wa ishrina darajah dengan 25 derajat Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain bisab'in wa ishrina darajah dengan 27 derajat. Ulama berkata sholat sendiri itu adalah sah. Cuma afdolnya adalah sholat berjamaah. Apa dalilnya sholat sendiri itu sah? Nih hadis. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Ah, berarti sholat sendiri sah kan? Kalau sholat sendiri itu enggak sah, tidak dikatakan lebih utama, bukan bandingan berarti. Hah? Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan bandingan 25 derajat. Kata-kata taftulu lebih utama atau afdhalu ay aksaru sawaban artinya pahalanya lebih gede, lebih besar. Lebih besar dengan bandingan 25 derajat ada riwayat 27 derajat Ulama macam-macam berpendapat di sini. Ada yang berpendapat yang 27 derajat itu yang lebih khusyuk, yang lebih hadir hatinya daripada yang 25 derajat. Semakin khusyuk, semakin hadir hatinya, semakin meningkat derajatnya. Ada lagi yang berkata yang 20 derajat, 27 derajat itu fi salatil jahriyah di salat maghrib, isya, subuh dan Jum'ah. Salat jariyah, salat yang dibaca keras. Kalau 25 derajat fi salatis sirriyah, di salat yang enggak dibaca keras, dohor dan asar gitu maksudnya ada khilaf antara ulama di sana Dua puluh tujuh derajat ada ulama yang berpendapat yang dimaksud 27 derajat derajat itu adalah 20 puluh dua apa puluh 27 solatan atau 25 solatan Gampangannya begini, sholat isya sendiri 27 kali. Dengan sholat isya sekali dengan berjamaah lebih gede lebih besar pahalanya sekali dengan berjamaah gitu. Bisab'in wa ishrina darajatan ay sholatan ada lagi yang berpendapat darajatan itu derajat tingkatan pahala, bukan berarti kalian sholatnya. Gambarannya begini, 10 itu nolnya ada berapa? Satu, kalau ditambahin nol satu lagi jadi berapa? Seratus. beda sepuluh dengan seratus itu tambah satu. Kalau tambah lagi nolnya jadi 1000 10 sama 1000 ah, jauh lagi ditambahi lagi nolnya jadi berapa 10.000 itu masih 4 ditambahi lagi nolnya jadi 100.000 itu masih 5 kalau nolnya 27 kesel sampai ngitung itu begitulah derajatnya orang yang sholat berjamaah nggak bisa dibandingkan dengan sholat sendiri kalau sholat sendiri nolnya satu misalnya kalau sholat berjamaah nolnya 27 wah jauh hitungan rupiah aja jauh apalagi dolar apalagi ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala paham nih ya Wakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma min thalathatin tidak ada daripada tiga orang fi qaryatin di satu desa au badwin atau satu pelosok daerah la tuqamu yang tidak didirikan fihim di dalam mereka tiga orang as-salatu salat ay jama'atan artinya salat berjamaah illa kecuali istahwada menguasai alihim atas mereka tiga orang itu asyaitonu setan fa'alaika maka hendaknya kamu melaksanakan bil jamaati dengan berjamaah fa innama maka hanya saja yakulud dhi'bu memakan serigala itu minal ghanami daripada kambing al-qasiyati yang dia menjauh dari kerumunan qasiyah menjauh dari kerumunan nah satu daerah tinggal tiga orang dok, nggak ada orang lain. Ada tiga orang saja nggak ada berjamaah. Wah, udah berarti daerah itu dikuasai setan. Orang-orang itu sudah di dalam belenggu saya setan. Ini tiga orang. Gimana kalau tiga ratus orang nggak berjamaah semuanya? Hati-hati. Karena itu sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah itu bukan sunnah, tapi fardu kifah, fardu kifayah. Artinya kalau nggak ada yang berjamaah di daerah situ, dengan nampak syiarnya menampakkan diri berjamaah bukan dalam kamar dikunci, maka seluruh desa itu dosa semuanya harus diadakan berjamaah setiap daerah. Berarti hadis ini menerangkan benteng daripada gangguan setan adalah melaksanakan berjamaah. Rumah tangga Anda kepingin setan jauh dari Anda. Laksanakan berjamaah. Kampung Anda kalau kepingin bebas daripada gangguan setan laksanakan berjamaah berjamaah desa anda kalau kepingin aman dari para setan laksanakan berjamaah ya, dengan berjamaah insya Allah setan tidak berdaya tidak berkutik saudara oh. kemudian Nabi meng menggambarkan serigala itu ancaman bagi kambing ya bagi domba. Yang diincar sama serigala itu kira-kira kerumunan domba atau domba yang menyendiri. Ada kambing seratus kumpul jadi satu, yang satu mencar, yang satu menjauh. Yang dikejar sama serigala yang mana? Yang menjauh itu yang tidak mau berjamaah yang yang tidak mau kumpul itu yang diincar sama setan itu yang dikejar sama setan. Kurban-kurban setan itu yang tidak mau berjamaah. Itu kurban-kurban setan. Semenjak dia masih kumpul berjamaah, insya Allah dia selamat daripada godaan se setan. Nah, karena itu jangan suka menyendiri, jangan suka ngetuh, kumpul. Ini kan sekiranya pengajian ini. Kalau kumpul begini insya Allah selamat. Tapi kalau yang menjauh, apa perlu mengatuh? Kumpul biar jadi satu. Insya Allah dengan berkumpulnya orang-orang beriman menjadi satu kekuatan i, iman. Apalagi dalam kebaikan, insya Allah akan dia benar-benar basah dengan hujan rahmat Allah Subhanahu Masalah akidah juga begitu. Jangan nyebal. Yang nyebal itu dikuasai sama setan. Kumpul mengikuti jumhur daripada ulama, jumhur daripada orang-orang yang soleh. Gimana aulia akidahnya ahli sunnah wal jamaah gimana ulama-ulama yang soleh akidahnya ahli sunnah wal jamaah nyebal ya dikejar-kejar sama serigala yaitu saya setan berarti dikuasai sama setan nantinya akhirnya yang jelek menjadi baik baginya nyaci orang dianggap bagus, ngafirkan orang dianggap dianggap baik, mensyirikkan orang dianggap adalah mulia. Ngafir ngarkefirkan aulia dianggap adalah membela agama. Dikir nggak oleh. Dikir bersama nggak boleh. Baca Yasin bersama nggak boleh. Kenapa? Nyebal daripada jumlah ada lagi mencaci sahabat. Masya Allah ilmu pengetahuan ilmiah katanya. Nyaci istri-istri Rasul adalah itu adalah ilmiah, maju, cendekiawan, ulama. Tuh lihat. Kenapa sebabnya demikian? Karena nyebal dari jamaah jamaah nyebal daripada mayoritas ulama bukan mayoritas orang kalau mayoritas orang seneng bal-balan semuanya kalau mayoritas manusia wah seneng dangdutan tapi mayoritas orang yang soleh mayoritas aulia mayoritas solehin. karena itu tetap dalam akidah yang satu ahli sunnah wal dan tetap melaksanakan sholat berjamaah. Sholat atau singgah apa? Berjamaah. Jangan sholat sendiri-sendiri, rugi sampean. Kekuatan Islam itu karena berjamaah. Rasulullah bersabda, ya dullohi ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu bersama persatuan kelompok bersama ojo medal-medal ojo gaya sing ndak-ndak Masya Allah setan itu memang bisa menguasai manusia ya setan itu kalau menguasai manusia ada tahapannya Pak kalau sudah mulai menguasai manusia ada tahapannya istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum dikrallah Kalau sudah dikuasai sama setan, orang itu akan eh, setan itu akan melupakan orang-orangnya yang dikuasai daripada zikir kepada Allah. Lupa Al-Qur'an, lupa masjid, lupa majlis taklim, lupa istighfar, lupa baca Quran, lupa sholat berjamaah, lupa lupa. Dilupakan mereka semuanya dilupakan dijauhkan. Istighfar ada musyaitan fa'ansahum kerloh. Lah kalau sudah begitu, kalau sudah dilupakan daripada dikir, dilupakan dari majlis khair, dilupakan daripada sholat berjamaah, disenengkan nyanyi, disenengkan lupa, disenengkan dia tadi itu minum khamar, disenengkan main judi, disenengkan ando-andoro, disenengkan, disenengkan gitu-gitu. Akhirnya hobi, hobinya judi, hobinya nyanyi, hobinya nyolong, hobinya nipu, hobinya hobi, hobi, hobi, hobi jelek-jelek tak. Meningkat dibencikan orang soleh, dibencikan suara adan dibencikan manakipan, dibencikan yasinan, dibencikan orang baca Quran, benci kelihatan ulama, benci kelihatan habaib, benci kelihatan santri, benci kelihatan majelis taklim. Pegel dengan itu. Kalau nyanyi tidak berbeken. Kalau azan berbeken. Protes kalau azannya keras. Tapi kalau nyanyi keras terus sampai subuh kata dia. Lah kalau sudah demikian ini, ulaika hizbus syaitan. Mereka enggak layak lagi disebut manusia, tapi mereka adalah sudah golongan setan. Udah golongan setan, ngajak orang mabuk, ngajak orang judi, ngajak orang lupa kepada Allah, ngajak orang maksiat kepada Allah. Ini bukan manusia lagi, golongan setan. Ulaika hizbus syaitan. Cuma Allah telah menentukan, telah menfonis. Allah inna hizbas syaitani humul khasirun yang menjadi golongan setan pasti orang yang rugi nggak seneng dunia akhirat melarat dunia akhirat susah dunia akhirat terhina dunia dan akhirat dan akan mendapatkan adab Allah dunia sampai akhir kenapa dikuasai sama setan karena mereka diantaranya ninggalkan sholat berjamaah. Sampai titik ini. Kalau sampai masuk daerah makmur sholat berjamaah, insya Allah penduduknya orang-orang soleh. Insya Allah penduduknya orang soleh. Duhur, full, pol masjidnya. Asar, pol masjidnya. orang-orang soleh. Zuhur wong telu, asar wong loro, maghrib wong pitu, subuh imam tok izin. Itu berarti sudah penduduknya parah, saudara. Kadang-kadang sholatnya prei, libur sholatnya. keberhasilan orang-orang Nasoro, keberhasilan orang-orang Yahud adalah Anda, sampean kaum muslimin sudah dijauhkan daripada masjid. Sudah dijauhkan daripada sholat berjamaah. Itu keberhasilannya. Karena itu lemah walaupun mayoritas 90% umat Islam kalah sama orang-orang Yahudi, sama-sama orang Nasoro. Kenapa? Orang Islamnya nggak rajin berjamaah. Si rajin itu kekuatan Islam itu. Jantungnya Pak, masjid itu jantung. Bagi daerah umat Islam itu jantungnya. Kalau sudah masjidnya sakit parah-parah sudah daerah situ, soro. Nah itu ayo, ini yang hadir kalau dianggap 2000 orang. Ayo ngajak-ngajak sholat berjamaah. 2000 orang ini rajino sholat berjamaah, ngajak yang lainnya eh berjamaah, berjamaah ke masjid, ayo biar kuat Islam ini biar kuat agama Allah ini biar jaya Islam ini itu perjuangan ibu-ibu ngejak berjamaah bu ya anak-anaknya ayo nak sholat berjamaah ayo sholat berjamaah ojo ijen ini kuat agama Islam ini biar kuat agama Rasulullah ini gitu ya Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bihasbil mu'mini minasyaqa'i wal khaybah." Cukup al-mu'mini bagi orang mukmin minasyaqa'i daripada celakanya wal khaybati dan sia-sia sia-sianya an yasma'al muadzina bukan ma'adzino ini mendengar dia orang mukmin al muadzina orang yang beradan yuzawibu ngajak-ngajak atau membangkitkan ila solati kepada solat fala yujibu maka tidak menyambut itu orang mukmin hu itu muadzin atau taswib cukup menjadi satu tanda rugi celaka sia-sia kono ini. dengar hayya ala dengar bukan budek lo ya bukan karena jauh tidak dengar ndak dengar tonggore masjid sebagai papat budek rungusian tembus yang kupingi ku tembus diajak sholat hayya ala sholat falayujibuhu tidak menyambut terus nonton sinetron hayya ala sholat terus nonton sepak bola hayya ala sholat terus main karambol playstation dan lain-lainnya itu tanda kerugian yang besar sia-sia sampai didik anak harapannya supaya menjadi anak yang so, soleh, dibiayai. Saya lihat Pak, kalau ada adan ayah ala sholat, anaknya tidak bangun. Tidak menyambut acara sholat. Donok kayak ini sampai biayai. Sia-sia nantinya. Cukup tanda daripada kerugian yang besar dan sia-sia kalau dengar adan tidak menyambut. Sampai yang cinta sama istri, waduh dibelikan. Masya Allah, anting-anting gede ini kok gembok. Kalung gede ini kok ranti. Wah cintanya luar biasa, tapi adan tidak disambut itu adan maka sia-sia kodok kayak ini apa kodok kayak ini setruk bujuni selingkuh nanti kalau model begitu itu. Sia-sia nantinya karena itu. Ayo. Mondok no eh Masya Allah di pondok ken anaknya. Eh pulang ada di rumah nggak berjamaah, sia-sia kalau kayak ini mondok tadinya. Karena itu terapkan berjamaah. Nah, ojo tapi sia-sia ya. Hayya ala sholat di masjid. Gitu. kuping ini pak bukan jendela nih. Ya. kuping ini kalau mendengarkan sesuatu yang baik ngajak orang semangat untuk berbuat baik ngikuti ajakan yang baik karena itu Allah memuji orang yang dengarkan yang baik alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una hasanah. Muji dengarkan yang baik, tapi bukan dengarkan tok. Sami'na wa asaina ndak. Saya dengarkan tapi saya maksiat terus. Saya dengarkan tapi saya tidak ngelakoni terus. Bukan begitu. Yastami'un al-gola fayattabi'una ahsana. Mendengarkan ucapan yang bagus, mengikuti yang terbaik. Wah, tutup baik, tak diikuti yang dipilih yang terbaik. Contoh, ngajak sholat berjamaah, ngajak sholat lima waktu, bagus. Diajak sholat berjamaah, lebih bagus. Diajak sholat berjamaah di masjid yang banyak jamaahnya, tambah bagus. Yang dilakoni yang mana? Yang diikuti yang mana? Ahsanah, yang terbaik. Yang ketiga, sholat di masjid berjamaah yang paling banyak. Lah. Bukan, yang penting saya akan mengikuti yang baik. Saya sholat sendiri kan juga baik, sudah. Lo itu goblok namanya. Fayattabi'una ah asana, asana yang paling bagus. Milih mana sih sampean? satu juta, sepuluh juta, seratus juta. Yang penting saya milih duit, Habib. satu juta cukup. Goblok. Begitu juga dalam amal soleh, milih mana yang baik, yang lebih baik, yang paling baik, milih yang paling baik. Baik, begitu orang yang pinter. Karena itu kuping ini jangan jadikan seperti terowongan. Masuk kanan, keluar gi kiri. Tapi didengarkan, dicerna untuk memantapkan iman darah bagus jadinya Hah? Hadirin sekalian rahmat Allah, ayo kita semuanya harus bangkit untuk bisa membela agama Allah. Wes gak usah perang sampean kalau bela agama Allah. Gak usah sampean buat merakit bom, gak usah. Sampai gak usah menyiapkan macam-macam dulu. Gak udahlah, gak usah. Akhirnya jadi kacau jadi fitnah, jadi macam-macam. Sampean sekarang ayo ngajak-ngajak temen ngajak-ngajak masyarakat untuk sholat berjamaah itu beragama Islam. Sampean hancurkan gereja sak pasuruan ini. Sampean hancurkan kelenteng sak pasuruan ini. Tapi kalau masjidnya Kak Pamur tetap rugi. Reconya tidak dibancurkan, kelentengnya nggak dihancurkan, tapi masjidnya semuanya makmur. Itulah kekuatan Islam. Itulah kekuatan Islam. Isin Pak Isin, stadionnya lebih makmur daripada makmur. Isin malu kita, lapangannya lebih makmur daripada masjid. Mas, pasarnya lebih makmur daripada masjid. Malu kita, malu kita. Dawai perang dok takbir Allahu Akbar. Adan Allahu Akbar meneng jegidek dok. Bukan itu perjuangan saudara. Ayo, perjuangan harus mulai dari diri kita, memulai daripada keluarga kita, memulai daripada lingkungan kita. Kita laksanakan berjamaah, insya Allah kekuatan Islam akan kembali, wibawa Islam akan kembali, jaya Islam nanti akan kembali mudah-mudahan Allah ya bisa terrealisasi. Ayo niati lek sakmene iki bekerja semuanya untuk makmurkan masjid. Wah, hebat. Sampai hitung makin. Kalau tadi itu yang sholat 20 orang Habib. Kalau anda ngajak sama keluarganya anda dituntun anak IKP enak yang masjid, insya Allah menilai seket. Masjid-masjidnya itu rame insya Allah. Sing di radio ini ada di mana-mana ada di Banyuwangi, ada di Lumajang, ada di Keraksan, ada di Surabaya. Ayo ajak semuanya masyarakat untuk kembali lagi melaksanakan berjamaah. Itulah kekuatan Anda, itulah kekuatan Islam. Wes, nggak usah ribut macam-macam. Banyak yang buat acara macam-macam. Eh, yang dia ingin menegakkan khilafah, yang dia tadi itu ngadakan untuk uh, apa jihad perang, nggak bom rakitan, membuat masalah ada di sana dan sini, nggak usah macam-macam sekarang. Kita sekarang bekerja keras untuk memakmurkan masjid. Kita bekerja keras untuk mengadakan meramaikan berjamaah. Dengan itu insya Allah akan menjadi kekuatan besar bagi kita semuanya. Niat bang eh? Niat istiqomah berjamaah dan mengajak orang-orang untuk melaksanakan berjamaah utamanya keluarganya rongewu ini kalau keluarganya setiap keluarga ada tiga berarti ada berapa yang berjamaah nanti? 6 ribu Hah? yang dengarkan sekarang suara Nabawi Ahbabul Mustafa, Dawatul Mustafa, as Al-Khairiyah yang meliput semuanya sekarang ini kalau mereka semua yang ngajak berjamaah sudah mungkin ratusan ribu yang berjamaah berarti anda andil dalam perjuangan agama Allah anda sudah melaksanakan jihad visabilillah mudah-mudahan insya Allah akan manfaat semuanya amin Allahumma amin